rahimahullah taala. Pada pelajaran yang sebelumnya telah kita bacakan ya ayat-ayat dan juga hadis yang dibawakan oleh beliau yang berkaitan dengan ya mukaddimah atau pengantar dari kitab tauhid ini. Pada kesempatan ini akan kita bacakan ya faedah-faedah atau permasalahan-permasalahan penting yang bisa kita ambil dari ayat demikian juga hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau dan ini pun telah beliau sampaikan di dalam kitab tauhid ya dalam pembahasan di akhir uh, mukaddimah ini yaitu dalam fihi masail ya di dalam bab atau mukaddimah ini ada beberapa perkara yang penting untuk kita pahami dan beliau menyebutkan ada sekitar eh, uh, 24 ya ada 24 permasalahan atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari pembahasan di awal kitab ini. Berikut ini akan kami bacakan ya keterangannya dari uh, kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antaranya yang pertama dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya di dalam bab ini atau di dalam mukaddimah ini terkandung keterangan al hikmatu min khalqil jinni wal insi yaitu hikmah daripada penciptaan jin dan manusia sebagaimana yang eh, telah disebutkan dalam ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah di awal kitab ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku maka dikatakan ya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah fal hikmatu hiya ibadatullahi maka hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah La an yatamatta'u bil ma'akili wal masyaribi wal manakihi. Bukanlah hikmah diciptakannya mereka untuk semata-mata bersenang-senang ya dengan berbagai macam bentuk hidangan makanan ya. Kemudian minuman ya ataupun ya pasangan-pasangan. Jadi hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah saja. Kemudian eh, permasalahan yang kedua dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Annal ibadatah hiya tauhid bahwasanya hakikat ibadah itu adalah dengan bertauhid. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin artinya annal ibadatah mabniyatun al tauhid bahwa sesungguhnya ibadah itu ditegakkan di atas tauhid. Wa kullu ibadatin la tauhidah fiha laisat bi ibadatin. Maka setiap ibadah yang tidak dilandasi dengan tauhid, maka itu bukanlah ibadah. La siyama terlebih-lebih lagi ana ba'du salaf bahwasanya sebagian para ulama salaf ya para ulama kita terdahulu fassaru qaulahu ta'ala mereka menafsirkan firman Allah illa budun ya kecuali untuk beribadah kepadaku apa tafsiran mereka mereka mengatakan illa hidun kecuali supaya mereka mentauhidkanku yaitu mentauhidkan Allah wahada mutabi kuntamaman tamaman dan ini sangatlah tepat ya dengan lima tahul muallif rahimahullah yang eh, dengan sangat sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh penulis min annal ibadata hiya tauhid bahwasanya ibadah ialah apa yang ditegakkan di atas tauhid wa kullu ibadatin la tubna ala tauhid fahiya batilah maka setiap ibadah yang tidak ditegakkan tidak dibangun di atas tauhid maka itu adalah batil itu adalah sia-sia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah diskusi Ana aguna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan barang siapa yang mengerjakan suatu amal asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ya seraya dia mempersekutukan di dalamnya bersamaku itu bersama Allah ada sesembahan selain Allah Allah katakan taraktuhu wa syirkahu aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi yang menjadi inti daripada ibadah itu adalah tauhid. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Li'anna al-khusumata fihi." Karena sesungguhnya permusuhan ya atau pertikaian yang terjadi antara para nabi ya dengan umatnya adalah masalah tauhid. Artinya kata Syaikhmin di dalam masalah tauhid itulah terjadi permusuhan ya pertikaian antara Rasul SAW dengan kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka beribadah kepada Allah dan mereka ya tawaf, mereka juga menunaikan uh, salat ya akan tetapi tidak dilandasi dengan keikhlasan. Tidak sebagaimana yang diajarkan di dalam syariat maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak ada karena tidak dilandasi dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54 Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi dan tidaklah menghalangi mereka dari diterimanya infak atau sedekah-sedekah mereka illa annahum kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Yang kesimpulannya adalah e, bahwasannya tauhid merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia dan bahwasanya tauhid merupakan landasan dari segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan tidak diterima ibadah tanpa tauhid. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang masih membahas faedah-faedah ya yang dipetik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Mukaddimah kita Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.